alladzina huruf kedua satu alladzi aladzani aladzina orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang yuk minuna bukan huruf pasti yang lainnya bi Huruf pertama bi jari. Bi dengan ka seperti Bila untuk ila kepada Ala di atas min dari Fi di dalam andari dari Hatta sehingga bitawa demi al ghaibi bukan huruf Pasti yang lainnya Wa Huruf ke 13 al-atfu wadan au atau pamaka shalalala am at tau amma adapun suma kemudian shalalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua al afu dan artinya yuki muna bukan huruf pasti yang lainnya as solata bukan huruf pasti yang lainnya wa huruf ke-13 al afu min huruf pertama bijari bidengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi ma huruf ke-11 asyartu In jika man siapa ma apa Aina ma kemanapun hai suma Dimanapun mah mah bagaimanapun juga Itu semua asyartu dan artinya Rozak na na huruf ke 25 Uhi dia lelaki humahima mereka berdua Hum mereka lelaki Hadiah wanita humahima mereka berdua hunahinam mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Kikamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita iya ni aku na kami iya ni aku na kami hum huruf ke-24 huwa huma hum artinya dia huwa untuk lelaki satu hum di mereka berdua hum mereka lelaki ia untuk wanita huma untuk mereka berdua yunfikun yunfikun bukan huruf